Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa wa man wala hamma ba'd Ayuhal ikhwatu fillah Kita melanjutkan insyaAllah Keterangan Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala dalam kaidah yang keempat ini bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah atau seorang salafi sunni di dalam menghadapi dan menanggapi perbedaan di kalangan masyayikh ahlus sunnah. Naam. Khususnya terkait dalam hukum terhadap individu tertentu atau golongan tertentu. Nah, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami kaidah yang keempat ini yaitu bahwa para ulama kita maratibu wa yatamayazun mereka bertingkat-tingkat kedudukannya dan berbeda-beda di dalam perkara ilmu ini baik secara global ataupun secara terperincinya sehingga kita mengembalikan kepada yang memiliki tambahan ilmu dalam perkara tersebut. Naam dan kita menguatkan pendapat tersebut. Dan kita memberi uzur kepada ulama-ulama yang salah di dalam memberikan pujian tersebut karena membangunnya di atas husnudzon. Naam. Demikian ikhwani fiddin azakumullah dan ini tidak jauh dengan apa yang pernah saya dengarkan dari kaset Syekh Al Albani rahimahullah dalam mengarahkan salafiyin dalam menghadapi perselisihan atau perbedaan di kalangan para ulama apalagi khususnya orang-orang awam yang belum membaca perkara tersebut secara secara terperinci. Naam, dan tidak mampu mengetahuinya secara terperinci, lebih dalam, lebih detail. Maka dia memilih yang paling ahlinya, yang paling bidangnya dalam perkara tersebut. Kemudian Syekh mencontohkan dengan dokter. Kalau satunya dokter umum, satunya dokter ahli, maka kita menguatkan yang ahli daripada dokter yang umum karena kita tidak bisa menelusuri lebih jauh perkara tersebut. Naam, demikian Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam mengarahkan para syabab salafiyin untuk menguatkan dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naam, tidak kemudian kita membuat taswis, kerancuan-kerancuan atau syubhat. Naam, Kemudian kita pun mempertahankan sesuatu yang lemah dalam keadaan dalil dan hujah telah tegak pada kita. Maka ini tidak pantas. Bukan merupakan sikap ahlu sunnah yang hak, sikap salafi yang baik. Naam, kemudian ikhwani fidin wa khawatifillah. Apa yang disebutkan tadi dari syubhat bahwasanya ketika kita mendengar ucapan Syekh Rabi lalu dikatakan pasti benar dan harus diikuti bahkan itu seakan-akan wahyu dari dari langit dan bahkan kita paksakan orang yang mengikut orang yang diam untuk ikut berbicara dan kalau tidak ikut berbicara maka kita mentahdirnya nah ini syubhat dan ini juga disandarkan kepada anak maka pada kesempatan yang berbahagia ini ana berlepas diri dari sikap-sikap yang demikian. Naam, orang-orang yang menyikapi dan mentahdir orang-orang yang diam. Ya, sementara diamnya dia tidak membuat fitnah, tidak membuat taswis. Diam benar sebenar-benar diam. Adapun kalau dia mengaku diam tapi membuat bisikan-bisikan di luar, membuat taswis, kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan, maka orang yang seperti ini sama ditahdir pula dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Naam, kecuali kalau dia diam tawakuf dengan sebenar-benar diam, tidak membuat kerancuan-kerancuan di luar. Naam, satu contoh mungkin misalnya ketika saya membacakan tahdir Syekh Rabi' dia pun belum memastikan apakah itu ijtihad saya atau memang tahdir itu diperintahkan untuk disebarkan. Dia juga tidak tahu. Lalu dia bersikap tawakuf dan memberi komentar di luar. Ya akhi, hati-hati jangan ikut-ikut dalam fitnah. Nah, itu ijtihad Ustaz Hasan dalam membacakan tahdir tersebut. Bukan langsung dari Syekh Rabi, belum tentu. Dan bisikan-bisikan yang semisal dengan ini. Naudzubillah. Ini namanya taswish. Kerancuan-kerancuan, penggembosan-penggembosan. Pertama dia tidak pernah menghubungi ana langsung. Apakah ana membaca apakah ana pastikan itu dari perintah dari Syekh Rabi yang disuruh sebarkan? Dia belum pernah hubungi ana. Naam. Ya. Apakah itu ijtihad ana sendiri atau bukan? Belum pernah dia menghubungi. Lalu kemudian menggembosi ikhwah. Bahwa itu ijtihad ya akhi hati-hati. Jangan setiap ada fitnah langsung kita bacakan serta merta kita bacakan. Subhanallah. Ini komentar-komentar yang membuat taswish. Ya. Padahal dia yang selalu mengatakan ya kita sabut. Baik sangka tasabut. Mana baik sangka dan tasabutnya antum? Antum belum pernah tasabut dan menelpon saya atau mendatangi langsung. Apakah antum sudah pastikan Ustaz antum bacakan ini dari Syekh? Disuruh sebarkan? Belum pernah. Tapi zon-zon ya dari antum lalu kemudian disebarkan di tengah ikhwah di madaunya. Naam, akhirnya bikin taswish. Ya, bikin penggembosan yang kemudian ikhwah-ikhwah tersebut menyebarkan lagi kepada yang lainnya. Subhanallah, kapan berhenti kalau seperti ini? Naam. Demikian, ikhwani fiddin azzakumullah. Limada qala al-ulama' <clears throat> عن الشيخ ربيع أنه موفق في رده على أهل البدع إنما قالوه لأن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اشتغل بالرد على أهل البدع على اختلاف بدعهم وضلالهم من حزبيين وصوفيين ورافضة وغيرهم Mengapa para ulama mengatakan tentang Syekh Rabi bahwa dia diberi taufik oleh Allah dalam bantahan-bantahannya terhadap ahlul bid'ah? Ya, Hanyalah mereka para ulama menyatakan demikian karena Syekh Rabi hafizahullah sibuk dengan bantahan tersebut bahkan menulis karya-karya ilmiah dalam bantahan tersebut dengan segala perbedaan beragam bid'ah, beragam kesesatan dari para hizbiyin, para sufi, para syiah, rafidah dan selain mereka. Nah, Syekh sibuk membantah itu dan penuh dengan nilai-nilai ilmiah. Naam. Syarat dengan ilmu-ilmu kaidah-kaidah penerapan di dalam bantahan-bantahan beliau tersebut. Bukan sekedar hanya membantah saja, tapi di situ beliau mengajarkan kepada pembaca, kepada seorang sunni bagaimana cara membantah, kemudian bagaimana kaidah-kaidah dalam membantah dalam bersikap. Nah, bagaimana kaidah-kaidah? Apakah harus tasabut langsung. Naam, ataukah membantah terlebih dulu kebatilannya yang sudah menyebar. Masalah tasabut itu nomor dua. Naam, kalau dia orang yang ikhlas, orang yang jujur, dia akan kembali ke jalan hak. Sekalipun kesalahannya itu sudah disebarkan. Bahkan dia bersyukur. Naam, mestinya dia bersyukur kalau dia orang yang ikhlas. Karena kesalahannya itu telah disebarkan. Berarti dia berlepas tanggung jawab darinya. Adapun kalau sudah menyebar kesalahan itu baru harus didatangi dulu ya akhi. Tadi salah, sementara majelis sudah bubar, orang-orang sudah membawa subhat, orang-orang sudah membawa pulang kesalahannya. Naam, dengan dalih harus tasabut dulu ya akhi. Harus antum langsung sampaikan subhanallah ini sekali lagi menunjukkan ya manhaj yang masih keliru. Naam, atau belum paham adanya kaidah yang seperti ini maslahatul amma muqaddam alal fard. Naam. Oleh karena itu, saya ingin membacakan sedikit secara singkat ya atau saya akhirkan nanti di setelah selesainya kaidah yang keempat ini. Yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul sendiri hafizahullah dalam masalah ini. Apakah harus ya ketemu dulu kepada orangnya baru kemudian membeberkan kesalahannya. Nah, Ya, ini banyak di benak kita yang mungkin belum punya uh, mumarosa, belum punya pengalaman dan belum mengetahui bagaimana amalan sebagian para ulama kita. Naam. Ya, Syekh Rabi ketika ditanya tentang seorang lelaki yang bernama Abdul Ghafur yang suka menyebarkan kesalahan-kesalahan seorang ustadz memeriksa kasetnya. Naam, apa jawaban Syekh Rabi? Syekh Rabi bukan menyatakan mana Abdul Ghafur itu. Nasihati Abdul Ghafur. Panggil orangnya. Nasihati khusus tidak. Syekh Rabi menyatakan yang pertama adalah akhtauka ma zalat muntashirah. madama muntasyirah yuskatu anha wahai akhi kesalahan-kesalahanmu kalau memang sudah menyebar dan itu kesalahan apakah antum senang kalau didiamkan coba lihat ya tanggapan seorang alim Naam, mestinya antum senang. Ketika kesalahan itu menyebar karena memang itu kesalahan, antum berlepas diri tanggung jawab dari dosa kesalahan tersebut karena sudah disebarkan. Dan bersyukur kepada orang yang menyebarkan. Naam, mestinya yang pertama demikian. Ya, masalah kedua caranya orang itu keliru atau salah itu nomor dua. Al muhim junjung tinggi al hak. Ini yang pertama. Naam, yang kedua selesaikan. Ya, ya akhi afwan, cara antum tidak hikmah, keliru. Naam, saya tidak menolak kebenaran, tapi cara antum keliru. Ya, tapi jangan antum katakan cara antum salah karena antum membeberkan kesalahan itu di depan umum baru menghubungi saya. Tidak mesti ya akhi. Nah, nanti kita bacakan pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul hafidahullah dalam perkara itu. Nah, jadi para ulama menyatakan bahwa Syekh Rabi Hafidahullah dia adalah orang yang sibuk dan terhadap bantahan-bantahan terhadap alil bidah dengan perbedaan bidah dan kesesatan dari kalangan hizbi, sufi, rafidah dan selainnya. Ma rasahadal amr. Beliau telah berpengalaman dalam perkara ini dan memiliki pengetahuan yang mendalam watama wata <coughs> <coughs> amala, ma haula bahkan beliau terjun langsung terlibat langsung bermuamalah bersama mereka. Naam. Wa ya'rif asalibahum. Beliau mengetahui uslub-uslub mereka. Fakana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillah taala. Maka beliau diberi taufik pada umumnya ke, di kebanyakannya tentunya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. فهذه القاعدة يحصل بها الجواب عن كثير من من الشبه التي تثار بين السلفيين حين يعترض المعترض bi anna fulanan minan nas alladhi jarrab alladhi jarrahahu ulama qad qad zakkahu ba'dul masyayikh as-salafiyyin. Dengan kaidah yang keempat ini, maka terhasilkanlah suatu jawaban dari banyak masalah-masalah subhat-subhat yang bisa mengacaukan saf di tengah-tengah salafiyin. Naam, itu bisa terjawab semuanya dengan kaidah ini. Karena Terkadang seorang yang tidak bisa menerima menampakkan ya penentangannya bahwa fulan yang dijarah oleh ulama tersebut juga telah direkomendasi didukung ditazkia oleh sebagian para ulama salafiyin juga. Nah ini kita perhatikan. Ya Ustadz, dia juga orang yang direkomendasi oleh Ustadz, oleh ulama-ulama salafi. Mengapa antum mentahdir? Nah, Tidakkah sebaiknya kita diam karena masih ada ulama-ulama yang merekomendasinya? Kan begitu sering yang kita dengarkan. Naam. Ya. Fayuqal maka dijawab Hum masyayikhu salafiyun la yatakallamu fihim insanun ala sunnah nahsabuhum nahsab, nahsabuhum kezalik, wala nuzakki Allah ahadan Nah, maka dijawab, hum masyayikh salafiyun. Mereka adalah ulama-ulama salafiyun. Naam, la yatakallamu fihim insan ala sunnatin. Maka seseorang yang berada di atas sunnah tidaklah berbicara tentang mereka. yakni tidak menjelekkan para ulama salafiyin. Kita tidak menjelekkan para ulama kita. Dan kita ihtisab dan kita tidak mentazkiyah siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Yakni para ulama itu adalah ulama sunnah. Ulama salafiyun. Ya, kita tidak menjelekkan mereka dalam merekomendasi orang-orang yang dijarah tadi. Nah, tetapi kita tidak juga ta'assub atau ngeyel. Naam. Fa kaifa yuzakkuna ba'd al-ashkhas al-munharifin alladzina yaruddu alaihimul masyaih al-akharun. Ya. Tidak boleh kita menyatakan bahwa kalau begitu ulama sunnah yang mentazkiyah ini adalah ulama yang jelek. Hah? Ulama yang jelek, bukan ulama halus sunnah. Kenapa? Kok dia mentazkiyah merekomendasi orang yang dijarah, orang yang ditahdir? Naam maka kita katakan ulama juga tidak maksum. Naam. Ya. Mereka tidak maksum seperti yang telah dikatakan pada awalnya. Ya. Mereka membangunnya di atas husnudzon, di atas sangkaan yang baik. Karena mereka datang menampakkan yang baik-baik. Ya, sehingga wajar kalau mereka pun melakukan tazkiyah. Bukan berarti ketika mereka melakukan tazkiyah langsung kita katakan mereka bukan ulama sunnah ya lalu kita jelekkan ulama tersebut tidak kita muliakan semua ulama kita sebagai ulama ahlus sunnah salafiyun nah maka demikian fal jawab annaka idza tabaqta al qaidah sabiqah ta'lam mathalan anna haula'il masyayikh alladhina yuzakkuna ba'd al munharifin wa hum la ya'lamuna bi haqiqati halihim Naam, bahwasanya engkau apabila mempraktekkan kaidah yang keempat ini, kaidah yang telah terdahulu, engkau mengetahui bahwa para ulama masyayikh tersebut tidaklah sengaja untuk mentazkiyah merekomendasi orang-orang yang ditahdir atau yang dijarah. Naam, kalau memang mengetahui keadaan hakikat mereka itu. Tidak mungkin. Ulama ahlus sunnah kalau sudah mengetahui hakikat seseorang, bahwa benar-benar ini orang-orang jelek, orang yang punya syubhat lalu mentazkiyah tidak mungkin. Mesti karena di sana dibangun di atas husnudzon dan mereka belum tahu hakikat yang ada pada orang tersebut. Naam aqallu khawdan fi mithli hadhihi al-masail wa qad wa qad wa alaihim ba'd hadhihi al-umur. Naam, terkadang tersamarkan sebagian perkara-perkara yang dari subhat yang ada pada orang tersebut tersamarkan di kalangan masyayikh ya di kalangan sebagian ulama sehingga tidak boleh kita jadikan itu sebagai dalil kemudian menabrakkan dengan jarah para ulama yang mengetahui kondisi dan keadaan orang tersebut tidak boleh kita tabrakan nah demikian sikap ahlu sunnah wal jamaah la li'annahum yuafiquna haula'il mubtadi'ah bukan ketika mereka merekomendasi bahwa kita katakan berarti para masyayikh ini mendukung bidah-bidah subhat-subhat penyimpangan-penyimpangan orang tersebut. Tidak boleh kita mengatakan demikian. La abadan, selama-lamanya tidak kita tidak katakan demikian. Hum abadun nas an hadzal amr, bahkan para ulama ahlus sunnah seluruhnya adalah manusia yang paling jauh dari perkara yang seperti itu. Untuk merekomendasi mensucikan orang-orang yang penuh dengan subhat. Naam, orang-orang yang uh, melakukan bid'ah-bid'ah. Walakin haula'il mubtadi'ah ya'tuna yatamassahuna bihim wa yabkuna bidumu'it tamasih wa yudhhiruna lahumus sunnah. Naam, akan tetapi mereka para ahlul bidah itu datang di depan para ulama-ulama kita. Naam, menampakkan bahkan mengeluarkan air mata, menangis, menampakkan kebaikan khusyuk. Naam, ketika ditahdir datang kepada syekh masyayikh bahkan menangis. Subhanallah. Tentu syekh yang tidak tahu, yang hanya tahu dohirnya bahwa dia ini ahlus sunnah, direkomendasilah oleh syekh tersebut. Tapi yang tahu hakikat orang ini adalah dalil, menjadi dalil atas yang tidak mengetahuinya. Nah, jangan kita tabrakan. Naam, annahum yuridunal haq wa annahum madlumun. Mereka datang mengadu bahwa mereka ya Syekh kami tidak menginginkan kecuali al-haq. Naam, kami adalah orang-orang yang didolimi. Ya, akhirnya dibela oleh Syekh. Fal masyayikh qad yudafi'una anhum dhannan minhum annahum mazlumun wa annahum alal haq. Maka para ulama kita terkadang membela orang-orang tersebut dengan baik sangka bahwa mereka itu orang yang didolimi dan mereka itu adalah di atas al-haq sesuai yang dia tampakkan di depan syekh tersebut. Walidhalika idza arafna hadhil qaidah kharajna minal kathir min hadil masyakil. Oleh karena itu kalau kita telah mengenal kaidah yang keempat ini, maka kita akan keluar dari mas masyakil, dari problem-problem yang sangat banyak. Selesai, tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kaidah yang keempat dan saya bacakan sedikit dari apa yang telah saya janjikan pada antum pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Ahmad Bazmul hafidahullah Nah, di sini judulnya apakah diharuskan menasehati dulu sebelum membantah? Taib. Apakah diharuskan menasehati dulu sebelum membantah? Nah, ini faidah manhajiyah, faidah manhaj dari Syekh Ahmad Bazmul Hafidahullah. Pertanyaan keenam. Di sini ada bahasa Arabnya. As-su'al as-sadis, ba'dun nas yaqul min babi maslahati da'wati war rizqi annana la naruddu ala syakhs illa ba'dan nasihati ويقوم هو بنفسه بالتراجع هذا أفضل لكن لو رددنا عليه في العلن تحصل مفاسد وتشق الدعوة Kita perhatikan kurang lebih terjemahan dari soal ini. Sebagian manusia berkata, Nah, saya bacakan saja terjemahannya. Sebagian orang mengatakan bahwa termasuk maslahat dakwah dan kelembutan ialah kita tidak membantah seseorang kecuali setelah kita menasehatinya dan dia sendiri menyatakan rujuk dari kesalahannya, ini lebih utama. Akan tetapi kalau kita membantahnya di depan umum, akan terjadi berbagai kerusakan dan memecah belah dakwah. Demikian pertanyaannya, ikhwani fiddin azzakumullah. Asy Ahmad Basmul hafidahullah wa ra'ahu menjawab, semoga Allah menjaga beliau. Saya langsung aja terjemahannya. Bahasa Arabnya ada, tapi saya langsung membacakan jawaban terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata beliau, ucapan ini tanpa diragukan lagi adalah mencampurkan yang batil kepada kebenaran. Orang yang memiliki kesalahan mau rujuk kembali kepada kebenaran dengan kesadaran sendiri, tanpa diragukan adalah lebih utama, adalah lebih utama atau tidak ada yang menghalangi dirinya untuk berbuat seperti itu. Hanya saja menjadikan hal yang dianggap baik ini, yakni rujuknya orang yang salah dengan kesadaran sendiri sebagai sebuah kewajiban dan menganggap inilah madhab salaf, ini adalah kesalahan dan menyebabkan terpecah belahnya jamaah. Ini adalah ucapan yang batil. Ini satu hal. Hal yang kedua, perhatikan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya. Yaitu apabila an, apabila ada kemungkaran dalam sebuah majelis dan seseorang telah keluar darinya, majelis pun telah berhenti, orang-orang pun bubar, maka bisa jadi orang awam dan penuntut ilmu akan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Dalam keadaan mereka telah bubar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya setelah itu. Jadi yang pertama, kita tidak melihat kepada si dai, tapi menimbang tentang kebenaran dan kebatilan serta tersebarnya keduanya. Kita yang kita timbang adalah masalah tersebarnya kebatilan atau kebenaran itu. Naam, sehingga harus disampaikan. Didahulukan. Naam. Daripada menasehati terlebih dulu si dai yang bersangkutan. Yang kedua, dalam urusan yang seperti ini kita melihat kepada manhaj salaf. Sesungguhnya generasi salaf lebih berilmu dan lebih utama. Manhaj mereka lebih hikmah dan lebih selamat. Ternyata manhaj salaf dalam hal ini adalah melakukan pengingkaran yakni pengingkaran terhadap kesalahan tersebut di depan yang ramai. Ya, di depan umum. Apakah kita lebih utama daripada para sahabat ridwanullah alaihim yang melakukan pengingkaran saat itu juga dan tidak menunggu waktu? Ya kan? Ini banyak dari kalangan sahabat. Ya. Ketika ada sahabat Abdullah bin Mughaffal misalnya bermain ketapel Dikatakan jangan, dilarang. Nah Rasulullah SAW anil Wasallam Dia mengatakan tidak membutakan mata, tidak mematikan. Ya, langsung disikat oleh sahabat Ibnu Mughaffal. Kita tidak menafikan adanya orang sahabat yang lain. Naam. La ukallimuka abadan. Sungguh aku katakan hadis Rasulullah engkau membantah demikian demikian. Naam. La ukallimuka abadan. Ya. Dan terlalu banyak kisah-kisah para sahabat yang seperti ini. Naam, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh berapa sahabiah yang menyatakan kalau dikodok uh, e, mengapa kalau haid diperintahkan untuk mengkodok salat dan tidak mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Langsung beliau menyatakan anti haruriyatin anti, apakah engkau khawarij? Ya. Apakah menafikan adanya sahabiah yang lain? Naam. Jadi ini banyak. Naam. Manhaj salaf melakukan hal tersebut pengingkaran terhadap kemungkaran pada saat itu dan tidak menundanya. Sekalipun ada orang lain. Apakah kita lebih utama daripada para sahabat ridwanullah alaihim yang melakukan pengingkaran saat itu juga dan tidak menunggu waktu? Apakah kita lebih utama daripada para imam salaf yang melakukan pengingkaran secara langsung terhadap orang-orang yang menyelisih syariat dan tidak menunggu. Ucapan ini yang disebutkan dalam pertanyaan saya khawatir ini merupakan tetasan dari para mumayye. Mumayye adalah artinya orang yang suka berbahasa basi, orang yang lemah mentalnya. Ya, lemah jiwanya. Naam. Saya khawatir ini merupakan tetasan dari para mumayye dan tetasan dari penyeru maslahat dakwah. Ya akhi, maslahat dakwah, maslahat dakwah masalah dakwah jangan seperti itu ya akhi. Nah, nasihati dulu sembunyi-sembunyi. Ini tidak menafikan ikhwani fiddin azakumullah. Naam. Kita tidak menabrakkan antara manhaj para ulama dengan apa yang kita katakan. Ya, nasihati dengan cara tersembunyi. Naam, yang ternyata terkait dengan maslahat pribadi mereka. Ya, mereka katakan maslahat dakwah, maslahat dakwah ternyata terkait dengan maslahat pribadi mereka ya bukan maslahat dakwah manhaj bukan maslahat agama Allah azza wajal jadi kesimpulannya kata beliau hafizahullah semoga Allah memberkahi anda perkara ini tidak ada penghalangnya sehingga menjadi sesuatu yang baik tetapi